serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Wulandari, aku mencintaimu Bulan. Aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Aku berjanji Bulan, bahwa aku tidak akan menyakiti cinta kita. Aku berjanji di bukit perinduan ini. Aku juga mencintai Kang Batara. Dan aku berjanji di bukit perinduan ini bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Mari kita hadapi segala masalah yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Kita tinggal di negeri kita yang aman. Di mana letaknya negeri itu, Indah? di seberang ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang. Dia tinggal bersama adik yang kedua. adik itu laki-laki. Namanya Ratu itu Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan.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 karena di negeri itu banyak gadis-gadis yang sangat cantik. Suatu malam, Bulan dari menyaksikan kejadian aneh. Bulan dari melihat perempuan cantik yang selalu berdiri di bawah pohon kemuntung itu bertemu dengan suami Maicih yang bernama Kintung. Mereka tampak sangat bahagia. Bahkan keduanya berlari-lari sepanjang pantai menghabiskan malam yang panjang itu. Lalu ketika keduanya berpisah, perpisahan itu sangat mengharukan. Gintung kembali masuk ke dalam laut Sedangkan perempuan yang bernama Indang itu menangis terisak-isak. Lalu dia berlari ke dalam hutan lalu hilang entah kemana. berita buruk yang dia dengar sehingga dia menangis semalaman. Maici? <sighs> Pulas tidurmu tadi malam? Ya, pulas juga Maici. <laughs> Bagus. Mata Maici agak bengkak. Apakah Maici habis menangis? Ya, Ulan. Aku sedih. Oh, apakah Maici mendapat berita buruk dari saudara Maici? Aku ingat suamiku, Ulan. Ah, entah kenapa tiba-tiba malam tadi aku bermimpi Aku bertemu dengan suamiku di tepi pantai, di bawah pohon kemuntung. Ah, tadi malam? Iya, Wulan. Aku merasa seperti muda kembali. Aku merasa kejadian itu seperti 25 tahun yang lalu. Kami berkejaran di tepi pantai. Kami berpelukan. Kami berlarian, persis seperti kami baru menikah dulu. Ah, persis, persis. Apa yang persis, Wulan? Kenapa kau terkejut mendengar mimpi? Ah, mimpi Maici persis seperti apa yang aku lihat di tepi pantai tadi malam. Tadi malam? Ya, tadi malam aku pergi ke tepi pantai. Aku melihat perempuan cantik itu berdiri di bawah pohon kemuntung. Tidak lama kemudian, suami Maici datang dari tengah laut, lalu menemui perempuan cantik itu. Mereka berpelukan, ah, berpegangan tangan, berkejaran, persis seperti apa yang Maici lihat di dalam mimpi Maici. Ah, persis, persis ular. Ah, sayang Maici tidak ada di tepi pantai malam tadi. Kalau tidak, tentu Maici masih bisa bertemu dengan suami Maici. Ah, sayang, sayang aku tidak tahu Wulan. Dan, dan akhirnya suamiku itu pergi lagi ke tengah laut. Iya, Maiji, itu yang aku lihat. Ah, aku juga melihat di dalam mimpiku seperti itu, Wulan. Tapi kenapa perempuan cantik yang bernama Indang itu tidak ikut pergi dengan suami Maici? Kenapa dia hanya menangis di bawah pohon kemuntung, lalu berlari masuk ke dalam hutan? Seharusnya dia juga ikut masuk ke dalam laut, karena negerinya adalah negeri di bawah laut. Sudahlah, Wulan. Tidak usah kita bicarakan itu lagi. Hatiku pedih mendengarnya. Ah, maaf, Maici. Ceritaku membuat Maici sedih. Iya, iya. Mari kita bersihkan halaman rumah itu. Iya.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 hari terang bulan. Burung-burung gagak berterbangan. Ah, aku sangsi. Jangan-jangan ini pertanda bahwa Mak Rompang akan datang kemari. Tapi, apakah iya Mak Rompang sampai kemari? Daerah ini sudah sangat jauh dari mentirin Bahkan aku sudah mencium bau angin laut. burung gagak itu terbang ke pedalaman, bukan arah ke laut. Apakah Mak Rompang sedang ada di daerah pedalaman? Apakah Mak Rompang mengikuti kemana aku pergi? Dasar siluman. Dia tahu di mana aku berada. Aku salah. Aku memang salah. Seharusnya aku tidak menuju kemari. Aku harus pergi ke kota raja. Di sana ramai. Aku bisa menghibur diri, bahkan kemungkinan besar aku akan bertemu dengan Wulandari dan Batara. Oh, kereta kuda. Aku mendengar suara kereta kuda. Suara kereta itu berasal dari sana, bukan dari pedalaman. Aku harus bersiap. Aku tidak mau mati konyol di hutan ini. Aku harus mengadakan perlawanan malam ini. Aku sudah siapkan senjataku ini. Senjata penangkal segala macam dedemit. Semoga saja malam ini Mak Rompang bisa aku kalahkan. Ada lagi serombongan burung gagak terbang rendah di atas kepalaku. Dan aku yakin, sebentar lagi pasti kereta kuda yang membawa Mak Rompang itu akan lewat di sini. Aku sudah melihat antara kereta kuda itu berkelip-kelip di kejauhan. Nah, nah, nah. kereta kuda itu sudah dekat sekali. yang melintas di atas kepalaku. Kusir kereta kuda itu tidak memperdulikan aku. Dia sibuk mengendalikan kereta kudanya. Sementara tangan kirinya mengepit sesuatu. Apa yang dikepit oleh si daksa tadi ya? Apa ini? bayangan apa yang berdiri di hadapanku. Apakah ini Kidaksa? Apakah dia akan membuat perhitungan denganku? Siapa kau? Tunjukkan sosok tubuhmu supaya aku jelas melihatmu. Kalau tidak, akan kuhajar kau. Oh, Kau sekarang sepi. Siapa orang ini? Aku tidak jelas melihat wajahnya. Walau kakimu lumpuh, walau tangan kirimu buntung, tetapi semangat juangmu itu tetap tinggi. Siapa kau? Hei, bayangan yang tidak aku kenal wajahmu ini. Sudah lama kita tidak bertemu, sehingga kau lupa kepadaku. Tapi tidak apa-apa. Siapa kau? Aku tidak perlu mengatakan siapa aku. Nanti kau akan tahu juga. Sialan. Mau apa kau berdiri di hadapanku? Apa perlu aku serang lagi? Percuma. Kau tidak akan bisa menyerangku. Karena aku hanya bayangan dari tubuhku yang sebenarnya. Kurang ajar. Dia masih mempermainkanku juga. Hmm. Aku datang kemari untuk memberitahukan kepadamu bahwa yang baru saja kau lihat itu adalah kereta kuda marompang. Sedangkan yang dikempit oleh kusir kereta itu adalah kepala marompang. Sayang kau baru tahu sekarang. Padahal marompang terpisah dari kepalanya sudah hampir enam bulan yang lalu. Siapa kau ini? Jangan bertanya dulu. Dengarkan keteranganku ini. Aneh. Bayangan siapa ini? Suaranya pernah aku kenal. Sudah siapkah kau mendengarkan keteranganku? Sudah. Kalau saja kau tahu sejak dahulu, maka Narampang itu bisa kau kalahkan. Karena kau hanya tinggal mencari kepala atau badannya. Lalu kau kuburkan. Sehingga habislah kekejamannya. Tapi sayang, tidak ada orang yang tahu tentang hal itu. Sehingga kini bencana dari Marumpang akan tetap ada. Karena kusir keretanya sudah mendapatkan kepala majikannya. Kini kusir kereta itu sedang mencari tubuh Marompang. Dari mana Kisanak tahu? Kalau kepala dan badan Marompang itu dikuburkan, maka selesailah kekejamannya. Oh, tidak usah tahu dari mana aku tahu tentang hal itu. Tapi kalau kau baca dengan cermat isi kitab dua mustika yang aku tulis, maka kau akan mengerti. Kitab dua mustika? Oh, guru, maafkan aku. Aku tidak mengenal guru, karena aku hanya melihat bayangan yang samar-samar. Guru, apakah guru... Oh, bayangan guruku Kipanai Urat sudah hilang. aku berdosa. Aku tidak mengenal guruku. Sepi. Nah, aku mendengar suara guru. Hati-hatilah. Karena kau sudah berjalan terlampau jauh. Sedangkan Marompang bisa saja sewaktu-waktu datang menyerangmu. Iya, guru. Sebelum dia datang menyerangmu, lebih baik kau yang mencari tubuhnya. Lalu kuburkan tubuhnya itu Sebelum kusir keretanya mendapatkan tubuh Rompang. Baik, Guru. Aku akan cari kementilin. Siapa tahu ada di sana.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 Suka. Tapi kenapa wajahmu murung? Apakah kamu tidak suka kita duduk-duduk di belakang rumah seperti ini? Eh, suka, sangat suka. Karena aku belum pernah tahu kalau di belakang rumah almarhum Kirekso ini ada taman yang luas dengan pohon-pohon yang rindang. Kok jawabanmu seperti itu? Loh, kenapa? Kamu tidak mesra. Pasti kamu ingat istrimu di Tegal Sari. Gandini, kan aku sudah bilang bahwa aku tidak pernah mengingat-ingat dia lagi. Dia bukan perempuan yang pantas untuk aku cintai. Ah, hanya kamulah sekarang yang selalu ada dalam hatiku. <laughs> Betul? Betul. Tapi kamu tidak pernah senyum. Kamu masih cemberut seperti tadi. Apa yang kamu pikirkan sebenarnya, Tembong? Apakah kau tidak percaya kalau aku sungguh-sungguh mencintaimu? Aku percaya, aku percaya. Atau kau takut kalau kita akan kalah dalam penyerbuan besok pagi di sari Ah, tidak. Lalu apa? Ayo bilang, apa yang membuatmu gelisah seperti itu? Ah, mm, aku, aku takut kalau bukan kita membuatmu hamil? Oh, <laughs> itu <laughs> tidak mungkin, tidak mungkin. Tapi, tapi aku, uh, uh, bukankah kita tidak terikat dalam suatu perkawinan? <laughs> Kenapa itu yang membuatmu bingung, Tembong? Aku sendiri tidak bingung, aku tidak cemas. Ah, jangan itu yang kau pikirkan. Aku tidak akan hamil. Aku tidak akan kenapa-kenapa. Sekarang mari kita nikmati malam yang indah dengan sinar bulan yang terang benderang ini, Tembong. Ya. Kita harus bersenang-senang. Kita harus mengendorkan pikiran kita supaya besok pagi kita merasa segar dalam melakukan penyerbuan ke Tegal Sari. Iya. Hah? Burung-burung kakak. Kamu melihat burung-burung kakak tadi tembok? Iya. Kau takut? Tidak. Hebat. Padahal orang lain sudah ketakutan bila melihat ratusan burung-burung gagak terbang rendah seperti tadi. Kenapa? Karena bencana pasti datang. Oh, iya, aku tahu. Bencana itu datang dari Mak Rompang. Kau takut? Entahlah. Kalau kau tahu kan ini apa yang aku takutkan besok, pasti kau akan membunuhku. Karena aku takut dalam penyerbuan besok. Ah, istriku Aning terbunuh. Kalau begitu, tidak salah aku memilihmu jadi kekasihku. Karena kau sekarang bukanlah tembong yang dulu. Tapi kau adalah tembong yang berani menghadapi bahaya. Iya. Kamu sudah mengantuk? Uh, belum. Hmm, kamu mau sampai pagi kita di sini? Uh, tapi sebaiknya kita istirahat. Uh, hari sudah mulai larut. Kita di sini saja. Aku suka malam terang bulan seperti ini. Apalagi besok. Akulah orang pertama yang akan membunuh Ani. Bila perempuan murahan itu aku temukan di dalam rumah Kisabra. Kamu jangan cemas, Tembong. Perempuan itu akan aku lenyapkan. Karena dialah yang telah merusak hidupmu dan juga hidupku. Iya. Oh, kalau sampai Aning terbunuh, bagaimana ya? Padahal dari seseorang yang aku percayai, bahwa Aning selama di dalam rumah Kisabrang belum pernah bisa disentuh oleh Raden Wangsa. Hmm yang masih setia padaku. Tapi, tapi aku yang sudah tidak setia pada istriku itu. <laughs> Hei, melamun lagi ya? Ah, mm, aku, aku mengantuk. Jangan tidur dulu. Kamu harus menemani aku di sini. Hah? Suara kereta kuda? Kamu dengar suara kereta kuda itu, Tembong? Iya. Kau takut? Tidak. Hebat. Kau rupanya sudah menjadi orang pemberani sekarang.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 Dia memikirkan Aning karena dia tahu Kandini tidak main-main dengan kata-katanya. dan Dini pasti akan membunuh Aning bila istri Temung itu ditemuinya di dalam penyerbuan nanti. Nah pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio